Surah ar rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya bersujud kepada Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان dan Allah meninggikan langit dan dia menciptakan keseimbangan ألا تطغوا في الميزان agar kamu tidak merusak keseimbangan itu وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan dia telah membentangkan bumi untuk makhluknya. Di bumi ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. وخلق الجان من مارج من نار dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan رب المشرقين ورب المغربين Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan مرج البحرين يلتقيان Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu بينهما برزخ لا يبغيان Di antara kedua lautan itu, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan marjan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi akan binasa. Tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yas'aluhu apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yursalu alaikuma min narin wa nuhasun kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit terbelah, dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. يطوفون بينها وبين حميم آن Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para penghuni surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان Dan selain dari dua surga itu, ada lagi dua surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مدهامتان Kedua surga itu hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu dipingit di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.